Bagaimana hukum Islam atau tinjauan Islam di dalam atau terhadap kelompok sufiyah. Nam, berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala لم تكن الصوفية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ولكنها ظهرت فيما بعد عندما ترجمت كتب اليوناني إلى العربية وهي مأخوذة من صوفية ومعناها في لغتهم الحكمة وقال بعضهم مأخوذة من الصوف الذي يلبسونه وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَأْخُوذَةٌ مِنَ minas وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ لِأَنَّ النِّسْبَةَ تَكُونُ صَفَعِيٌ وَلَيْسَتْ صُوفِيٌ Kelompok as-sufiyah atau penamaan sufiyah itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula di zaman tabi'in jadi penamaan sufiah ini tidak ada di zaman Rasulullah, tidak pula di zaman sahabat, tidak pula di zaman tabi'in. Akan tetapi muncul yaitu ketika kitab-kitab Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian sebagian mereka memaknakan kata sufiyah itu dari kata suf, sufiyah yaitu bermakna hikmah. Sebagian mereka memaknakan dari kata suf yakni sesuatu yang dipakai, yakni kain wol. Sebagian lagi mereka memaknakan dari kata sofa yaitu yang bening atau yang jernih, yang bersih. Yang ketiga ini adalah keliru. Ya, bahkan ucapan yang batil kata beliau karena dalam bahasa Arab kalau sufi kalau diambil dari kata sofa maka tidak bisa menjadi sufi tapi sofa iyun. Kalau dalam bahasa Arab ilmu nahu namanya nisbah ya penyandaran ditambahkan dengan ya dan ta. Ya, ya nisbat menjadi sofa iyun, aslinya sofaun. Berarti kalau suf yang benar sufiyun. Ya, berarti bukan dari kata sofa. Yang benar kemungkinannya dari kata sufiyun yang bermakna hikmah atau yang kedua bermakna kain wol. Nah, Wallahu taala a'lam besok, Ya, sebagian mereka menyandarkannya kepada uh, sahabat Ahlul Madinah yaitu Ahlus Sufah. Ada nama Sufah, yaitu para sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di bagian masjid yaitu di Masjid Nabawi pada waktu itu untuk menuntut ilmu di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pimpinannya waktu itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, nah, sebagian mereka mengatakan bahwa kelompok sufi ini disandarkan kepada para sahabat yang menuntut ilmu di sisi Rasulullah di Medina pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Hurairah sehingga mereka dikenal ashabus Sufah, Ya, tapi sufa itu adalah e, nama, ya, nama tempat. Barakallahu fikum. Walhasil ya e, wallahu a'lam bisawab karena para sahabat ini ya tidak punya apa namanya e, pekerjaan yang tetap ya maka mereka dibantu oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui baitul mal ya untuk diberi makan setiap hari. Nah, kemudian mereka menuntut ilmu di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mereka dikenal dengan orang-orang yang fukara, fukara, ya orang-orang yang fakir, miskin. Sehingga mungkin dari sini mereka menyandarkan kepada para sahabat yang uh, zuhud dan fakir, ya sehingga mereka menamakan diri dengan sufiyah. Nah, walhasil barakallahu fikum, sufiyah ini adalah kelompok yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak di zaman sahabat, tidak pula di zaman tabi'in. Nah, berarti setelahnya, setelah masa generasi terbaik, generasi emas, yaitu di zaman sahabat tabi'in dan tabi tabi'in. Nah, sufiyah ini tukhaliful Islam fi umurin kathirah kelompok Sufia ini banyak menyelisihi Islam dalam banyak perkara, banyak masalah. Ya, kalau bahasa kita tasawuf, ya, itu dari kata tasawuf Sufia dari kemudian menjadi tasawuf. Nah, atau torekat-torekat tasawuf. Di antara keyakinan mereka yang menyelisihi Islam, yang pertama kata beliau rahimahullah adalah doa ghairillah. Bolehnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsarus sufiyyin yad'una ghairallah. Kebanyakan mereka berdoa kepada selain Allah minal amwat dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Hadis dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah intinya daripada ibadah. Nah, berarti kalau ibadah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu murni hanya kepada Allah. Maka ya, keyakinan mereka bahwa boleh berdoa kepada selain Allah ini menyelisihi syariatul Islam. Naam, maka sarful ibadah wa minha ad-du'a li ghairillah min syirkil akbar, bahkan memalingkan ibadah berupa doa kepada selain Allah taala itu merupakan syirik besar. Alladhi yahbitul amal yang menggugurkan amalan. Wa qala ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la fa in fa'alta fa innaka idzam jangan engkau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat tidak pula madarat menolak madarat jika engkau melakukannya maka engkau niscaya menjadi orang-orang yang zalimin orang-orang yang zalim ya yakni maksudnya minal musyrikin ya karena al-zalimin al-kafirin dan al-fasiqin itu terbagi menjadi dua ada kafirin yang besar ada kafirin ke kufur kecil ada fasik besar ada fasik kecil dan ada kufur besar dan kufur kecil maka uh, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tergolong golongan adzalimin adalah al-musyrikin. Kata beliau, ai al-musyrikin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk dari golongan musyrikin. Nah, dan itu di dalam ayat yang lain, ya nasihat barakallahu fikum. Uh, apa? Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Jika engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalanmu. Nah, di dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya bahwa kesyirikan itu adalah kedoliman yang besar. Nah, maka para kalafikum berdoa kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan besar. Allah Subhanahu wa taala sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa syirik itu apa? Uh, berdoa kepada selain Allah itu adalah merupakan syirkun akbar dan menjadikan pelakunya keluar dari Islam, kekal dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, kemudian sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala dakhala nar Dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah taala maka dia pasti masuk neraka. Ya. Nah, maka Al-Qur'an dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menunjukkan dengan gamblang bahwa berdoa kepada selain Allah taala adalah kesyirikan. Ya, sehingga apapun alasannya walaupun alasannya tawassul berdoa melalui penghuni-penghuni kubur sebagai tawassulan maka itu tidak benar. Karena perintah Allah untuk berdoa itu langsung kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung. Ya, aku akan kabulkan juga langsung pada kalian. Nah, jadi tidak ada di dalam ayat perintah untuk berdoa melalui perantara. Tidak ada. Ya. Tidak ada barakallahu fikum. Bahkan yang ada pengingkaran dan teguran yang keras. Dan itu berulang-ulang di majelis-majelis kita selalu kita nukilkan uh, firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar dan juga dalam surah Yunus. Ya, yang mengambil uh, perantara-perantara uh, dalam berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna wa yaquluna haula'i syafa'una indallahi mereka beribadah kepada selain Allah. Mala yadurruhum wa yanfa'uhum. Yang selain Allah itu tidak bisa memadaratkan, tidak pula bisa memberi manfaat. Tetapi mereka mengatakan, haula'i syufa'una inda Allah. Mereka itu tadi adalah perantara-perantara kami antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ayat ini jelas ya dalam surah Az-Zumar, awal dari surah Az-Zumar mereka mengatakan musyrikin kafirin bahwa mereka menjadikan perantara wali-wali yang mereka yakini sebagai wali-wali Allah itu sebagai syafaat nanti di hari kiamat. Ya, tetapi Allah taala memfonis ya kepada mereka bahwa itu perbuatan syirik yaitu wa ya'buduna min dunillah bahwa itu adalah perbuatan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfah Ya, orang-orang yang mengambil tandingan dari selain Allah Ta'ala itu syirik. Ya, kesyirikan barakallahu fikum. Mengambil tandingan selain daripada Allah Ta'ala dalam ibadah itu syirik. Dan mereka tandingan itu mereka yakini sebagai aulia, sebagai wali-wali Allah. Lalu mereka mengatakan, "Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Ya, jadi itu alasannya. Alasan pertama tadi bahwa perantara-perantara itu sebagai syafaat di hari kiamat yang bisa menolong. Ya. Alasan kedua bahwa mereka beribadah dengan perantara-perantara itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah karena mereka itu lebih diterima doanya. Ya, wali-wali itu tadi lebih diterima dan lebih dekat dengan Allah sehingga mereka meminta melalui perantara. Nah, tetapi dua alasan ini ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala dan difonis oleh Allah sendiri bahwa kedua alasan itu apapun alasannya tetap itu perbuatan syirik. Ya, di ayat yang pertama Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Itu bentuk peribadatan pada selain Allah. Di ayat kedua walladzina takhadhu min dunihi sama, orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah. Jadi hukumnya fonisnya sama. Ya, maka kita melihat kaum sufiyah ini, para sufiyun, tarekat-tarekat tasawuf, mereka punya keyakinan demikian. Bahkan usul imannya mereka demikian. Yaitu beribadah melalui tokoh-tokohnya. Ya, kalau tidak melalui tokoh maka tidak akan diterima ibadahnya. Ya, tidak akan diterima ibadahnya. Nah, naudzubillah. Sementara Ya, Allah menghukumi itu syirik dan Allah taala memerintahkan untuk beribadah, berdoa khususnya itu langsung kepada Allah taala tidak melalui perantara dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya tidak pernah Rasulullah berdoa melalui perantara. Ya, kalau seandainya itu berdalilkan dengan uh, paman Rasulullah misalnya Al Abbas ya ayahnya Abdullah ibnu Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminta oleh para sahabat yang di sepeninggal Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Taala yakni meminta hujan ya dengan menunjuk uh, eh, Al Abbas untuk berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh para sahabat dalam salat istisqa. Ya, meminta hujan. Maka itu bukan berdoa kepada selain Allah. Ya, karena Al-Abbas berdoa kepada Allah dan para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan melalui Al-Abbas ya tapi semuanya langsung berdoa kepada Allah. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada dalil sama sekali. Ya. Bahwa itu doa melalui perantara. Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah di antara keyakinan sufiyah yaitu mereka berdoa kepada selain Allah taala. Nah, ya dan ini banyak dai-dai yang men membenarkan ya mendakwakan hal demikian. Terutama kepada orang-orang yang dikultuskan yang sudah meninggal dunia. Nah, mereka berdoa dan meminta kepadanya. Kemudian yang kedua kata beliau, aktsarus sufia ya'taqiduna anna Allah fi kulli makan bidzatihi. Bahwa kebanyakan sufiyah ini mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala berada di setiap tempat. Di seluruh tempat. Yakni bidatihi. Yakni zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini. Ini keyakinan yang batil. Ya. Bahkan keyakinan kufur. Nah, meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana-mana, di seluruh tempat. Ini menyelisihi Al-Quran ya di tujuh tempat di dalam Al-Quran. Salah satu yang didukilkan beliau di sini dalam surah Toha ayat kelima. Ar-Rahman al arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman di atas arsnya, di atas singgasananya, Allah menetap meninggi. Istiwa bermakna ala wartafa'a meninggi dan juga bermakna istiqrar, istaqarra, yaitu menetap meninggi di atas arusnya. Arus Allah Subhanahu wa taala fauqa samawat. Yaitu di atas langit, di atas tujuh langit, di atas tujuh lapis langit. Nah, jadi di tujuh tempat di dalam Al-Qur'an Allah menetapkan dirinya bahwa dia istiwa ala arsyihi meninggi dan menetap di atas arsnya. Ya, kita perhatikan dengan baik maka tidak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Ya. Tapi kita mengatakan Allah Ta'ala alas sama di atas langit, di atas arusnya. Ya. Nah, di dalam hadis barakallahu fikum dalam riwayat Imam Muslim pernah salah satu budak dari seorang sahabat ya yang waktu itu pemiliknya seorang sahabat marah dan memukul budaknya ya karena melakukan pelanggaran kesalahan lalu dia datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah memanggil budak tersebut dan bertanya aina Allah di mana Allah hadis ini dalam riwayat Imam Muslim di mana Allah maka budak itu menjawab fis sama Allah di atas langit. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat pemilik budak tersebut, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang budak yang beriman kepada Allah bahwa Allah itu di atas langit. Barakallahu fikum. Buddha itu tidak menjawab bahwa Allah di mana-mana, tapi menjawab fis sama. Ya. Naam. Karena memang Allah Ta'ala yang menetapkan dirinya di tujuh tempat dalam Al-Quran, bahwa Allah meninggi di atas arusnya. Arus itu di atas langit ketujuh. Ya, dalam riwayat yang sahih, tujuh lapis langit, kemudian di atas langit ada air yang tebalnya permukaan e, dasarnya dengan permukaannya itu sama jaraknya langit pertama dengan langit kedua. Ya, Kemudian di atas air itu ada uh, Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu tempatnya para malaikat beribadah kepada Allah yang keluar masuk setiap hari 70 ribu yang tidak kembali lagi masuk 70 ribu yang lainnya. Sehingga jumlah malaikat itu tidak terbatas. Nah, uh, afwan, bukan Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Ya, ada disebut Baitul Ma'mur. Ya, setelah air itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempatnya para malaikat beribadah 70 ribu setiap harinya masuk kemudian keluar tidak kembali lagi. Masuk 70 ribu yang lainnya. Setiap hari demikian. Sehingga jumlah malaikat tidak terbatas. Kemudian setelah Baitul Ma'mur, Barakallahu Fikum, ya ada surga uh, apa Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha yang Jibril tidak mampu menembusnya dan melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada surga Al-Firdaus. Ya. Surga Al-Firdaus atapnya adalah ars Allah subhanahu wa ta'ala. Sakfuhu ars. Atapnya surga Firdaus adalah sana Allah al-ars. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala istiwa ala arsihi. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman. Nah. Kalau ada yang mengatakan berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit menempati tempat tertentu berarti Allah kebesarannya terbatas. Nah, itu menurut akal kita. Ya, tapi akal kita tidak mampu menjangkau hal tersebut. Jangankan menjangkau ars Allah, menjangkau langit tujuh lapis langit, kita tidak mampu. Ya, jangankan tujuh lapis langit menjangkau matahari, bulan atau planet-planet yang ada, Manusia sangat terbatas. Apalagi mau menjangkau langit tujuh lapis langit, kemudian air yang ketebalannya demikian 500 tahun perjalanan ya dan seterusnya Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, surga Firdaus dan seterusnya, maka itu di luar dari kemampuan kita. Ya, kita beriman apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Naam, barakallahu fikum. Ya, juga Allah punya kursi dalam ayatul kursi yang kita hafal semuanya. Ya. Kursi Allah dalam ayat tersebut wasi'a kursi samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi besarnya, luasnya meliputi langit seluruh langit dan bumi. Itu kursi Allah. Sementara dalam hadis kursi dibandingkan arus Allah itu seperti lempengan besi yang kita buang di padang pasir yang luas. Ya, hmm. lempengan besi yang kecil itu kursi, padang pasir yang tandus itu adalah ars Allah Taala. Ya, kemudian perbandingan kursi dengan langit-langit dan bumi seperti itu pula. Ya, langit dan bumi itu seperti lempengan besi yang kecil dan kursi Allah seperti padang pasir yang tandus atau yang luas. Itu pendekatan pemahaman para kalafikum bahwa Allah Ta'ala maha besar, maha berkuasa, maha tinggi, maha segala-galanya. Kita tidak mampu menjangkau. Maka tidak boleh kita me menggunakan logika akal kita untuk mengatakan kalau kita menetapkan Allah di atas langit, menetap di atas arusnya, meninggi di atas singgah sananya berarti kita membatasi kebesaran Allah. Itu menurut akal kita. Ya, tetapi akal kita tidak mampu lebih kok. Nah, jangankan itu roh yang keluar masuk di tubuh kita, kita tidak mampu ya menjangkaunya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa yang Allah tetapkan, maka itu yang kita tetapkan. Maka kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala beriman. Kita beriman kepada Allah bahwa dia zat Allah di atas arusnya. Ya. Zat Allah di atas arusnya. Beda kalau kita mengatakan ilmunya Allah, itu sifatnya Allah. Ya, ilmu Allah di mana-mana. Ya, ilmu Allah taala mencakup segala-galanya. Mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat yang semisal dengan ini. Yang dimaksud adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pengetahuan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meliputi kalian, bersama dengan kalian. Nah, bukan zat Allah. Ya, kalau kita mengatakan zat Allah bersama dengan kita, ini akidahnya sufiah yang meyakini bahwa zat Allah bisa melebur dan menyatu dalam tubuh kita. Ini keyakinan Khoduliah. Ini keyakinannya Said Kutub yang dia terangkan di dalam tafsirnya di Fidilalil Quran dan di dalam ya ucapan-ucapannya yang banyak naudzubillah yang telah dijelaskan dan disingkap oleh para ulama keyakinan hululiyah ini keyakinan dari torekat-torekat sufiyah. Ya, mereka punya keyakinan bahwa Allah bisa menyatu dalam tubuh ya hamba-hambanya. Nauzubillah. Ya, sehingga mereka kalau sudah menyatu ya itu tingkatan apa? hakikat ma'rifat ya tidak perlu lagi tingkatan Eh, syariah. Ya, tidak perlu sholat, tidak perlu semuanya, karena dia sudah menjadi Allah. Allah, dia, dia Allah. Ya, dan ini diucapkan oleh sebagian mereka, seperti Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu ya seorang sufi ya akhlani dalam salah satu bait syairnya dia ini dikubur di Damaskus ya di Syam, Damaskus, Syria. Ya, Ibnu Arabi mengatakan Ar-Rabbu 'abdun wal 'abdu Rabbun. Ya, laita syi'ri manil mukallaf. Dia mengatakan Rob itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rob. Ah. Apa maksudnya ini Ibnu Arabi? Dan saya tidak bisa membedakan siapa yang mukallaf. Mukallaf itu yang dibebani dengan yang diikat dengan syariat siapa? Karena dia adalah Tuhan, Tuhan juga adalah dia. Berarti menyatu. Ah, ini keyakinannya sufiyah. Nauzubillah. Syirkun akbar, musyrik. Ya, fana sallallahu alaihi wasallam Sehingga sehingga dalam uh, salah satu ucapan mereka juga yang semisal dengan Ibnu Arabi ini dia mengatakan dalam bait syairnya wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa wa illa rahibun fi kanisah. Tidaklah anjing, bangke anjing, babi, kecuali itu sesembahan kita. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di situ ada Allah. Ya. Maka tidaklah Allah tidak lebih dari seperti biarawan ya, biarawati yang di gereja. Ini naudzubillah ucapan kufur ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala karena sebab keyakinan itu tadi. Ya, bahwa Allah bisa melebur dan menyatu dalam makhluknya. Nah, maka ini konsekuensi ketika kita mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, ketika kita mengatakan Allah di mana-mana, konsekuensinya berarti kita mengatakan di anjing di babi si A, si B ada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, keyakinan kufur dan syirik. Maka yang benar kita mengatakan Allah taala istiwa ala arsyihi. Tujuh tempat di dalam Al-Qur'an, dalam surah Toha, dalam surah Sajadah, dalam surah suratul Araf dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya istiwa ala arsyihi. Meninggi, menetap di atas arusnya di atas langit ketujuh. Nah, barakallahu fikum dan kita tidak mampu menjangkau ya hakikat zat Allah Subhanahu wa taala tetapi kita beriman dengannya dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dan juga diterangkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, jadi berdoa kepada selain Allah, kemudian meyakini bahwa Allah itu zatnya di mana-mana, ya, kemudian meyakini bahwa Allah itu bisa melebur dalam tubuh makhluknya, naudzubillah semua itu keyakinan kufur dan syirik. Nah, juga Aktsaru sufiya ya'taqiduna anna Allah khalaqad dunya li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya keyakinan bahwa Allah taala menciptakan dunia ini atau alam semesta ini karena sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ini juga keyakinan yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena Allah mencipt tidaklah menciptakan dunia dan alam semesta ini bukan karena Muhammad, tapi karena kemurnian ibadah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mewujudkan ibadah. Ya, untuk beribadah. Berarti Allah menciptakan makhluk ini karena ibadah. Ya, bukan karena Muhammad. Muhammad adalah hamba Allah, makhluk. Maka dia juga alaihi salatu wassalam dicipta karena ibadah, ya. Maka kalau bukan karena ibadah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk. Nah, tidak menciptakan makhluk khususnya jin dan manusia dan berapa banyak ayat tadi dalam Al-Qur'an Allah ciptakan langit, bumi dan semuanya ya, gunung, tumbuh-tumbuhan untuk ibadah. Ya. Kita lihat dalam suratul Baqarah ya Allah menyeru seluruh manusia ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun Nah, hai manusia kata Allah murnikan ibadah hanya kepada Allah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Berarti penciptaan orang-orang sebelum kalian dan penciptaan kita semua itu untuk beribadah, untuk memberikan ibadah. Kemudian Allah taala melanjutkan ya, alladzi ja'alakumul arda firasha. Dia Allah yang menjadikan menciptakan pada kalian bumi sebagai hamparan untuk kalian tinggal. wasama dan menciptakan langit sebagai atapnya. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit lalu menimpa bumi ini dan bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua ciptaan Allah taala. Di akhir ayat Allah taala menekankan kembali, "Fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kalian mengangkat tandingan-tandingan di sisiku. Ya. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian mengambil tandingan-tandingan untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan kalian tahu. Artinya beribadah langsung kepada Allah. Walhasil para kalafikum, seluruh ciptaan ini makhluk alam semesta yang dalam atau alam semesta yang luar semua adalah makhluk Allah, semuanya mereka itu dicipta karena ibadah. Karena ibadah, barakallahu fikum. Kalau bukan karena ibadah, maka tidak akan dicipta makhluk. Tidak akan diutus rasul, para rasul. Tidak akan diturunkan kitab-kitab dari langit. Semua karena dalam rangka memurnikan ibadah. Ya. Dan itu semua Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Benar-benar kami sungguh mengutus para rasul setiap generasi. Sebabnya karena agar mereka memurnikan ibadah. Ya, berarti tidak akan diutus rasul kalau bukan untuk memurnikan ibadah. Begitu pula Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, Wa ma arsalna min qablika min Rasuli illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidak kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Tidak kami utus engkau dan rasul-rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya. Wahyu yakni kitab yang Allah turunkan padanya masing-masing rasul. Nah, apa tujuan Allah turunkan kitab itu? Kata Allah Ta'ala, agar mereka memurnikan ibadah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Melainkan karena kalimat la ilaha illallah. Maka hanya kepadaku kalian murnikan ibadah itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sangat jelas dalam Al-Quran. Pengutusan para rasul, diturunkannya wahyu Diciptakannya seluruh makhluk, diciptakannya khusus jin dan manusia, semuanya karena ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali karena kemurnian ibadah. Nah, maka barakallahu fikum. Oleh karena itu para malaikat ya uh, protes kepada Allah Subhanahu wa taala ya atau bahasa yang lebih tepat apa yang lebih tepat? Nah, ketika Allah hendak menciptakan manusia, Adam. Ya, mereka mengatakan, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu lillahi apa? Uh, ketika Allah taala mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, para malaikat mengatakan, "Apakah engkau ya Allah menciptakan ya manusia yang membuat kerusakan nanti di muka bumi. Ya. Nah, karena malaikat hanya beribadah kepada Allah. Mereka murni beribadah kepada Allah. Mereka tidak ingin kalau ada makhluk yang dicipta nanti mereka palingkan ibadah itu kepada Allah. Subhanahu wa taala. Maka Allah taala menyatakan kepada mereka, ini a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui yaitu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala diciptakannya manusia untuk diuji oleh Allah siapa yang mewujudkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang dicipta untuk memurnikan ibadah itu dan siapa yang berpaling darinya. Allah taala a'lamu bissawab sehingga diciptakannya pula surga dan neraka. Nah, wabillahi taufik lebih kurangnya saya mohon dimaafkan para kalau Kita cukupkan dengan para majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.